Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-79. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, halaman 79. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Berarti bagian atas yang matanya itu bagian atas itu ya. Wa min dzalika qaulu ta'ala termasuk dalil bahwasanya nama-nama sifat-sifat Allah taala benar-benar ada adalah perkataan Allah taala Ar-Rahmanu 'alal istawa Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Paham ya? Istiwa maknanya bukan istilah karena di sana ada kelompok sesat yang mengatakan istiwa mana istilah berkuasa, menguasai. Itu enggak benar. Pendapat yang kuat barakallahu fikum makna istiwa adalah al-'ulu wal irtifa'. Meninggi di atas. Ala wartafa'a. Nanti akan sebutkan beberapa kalam nanti ya, penukilan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Nuniyah nanti. Ada yang mengatakan nama ala wartafa'a, ada yang mengatakan Ha, istakarra, tapi istakarra, istakarra itu ada kritikannya nantinya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang sahih adalah ala wartafa'a, meninggi di atas. Naam, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami' al-basir. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarihu asbahullah min al-ayat ad-dalati ala isbat sifat hadhihi al-ayat as-sab' fi kitabillahi azza wa jalla. Termasuk ayat-ayat yang menunjukkan atas ditetapkannya sifat-sifat adalah ayat-ayat yang tujuh ini. Pak ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti akan sebutkan beberapa nah barakallahu fikum eh, beberapa penukilan. Nah, fi kitabillah azza wa jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita lihat Ar-Rahmanu 'ala istawa. Ini yang pertama diantaranya Ar-Rahman 'alal 'arsy Zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsh. Beristiwa itu maksudnya apa? Na barakallahu fikum 'ulu wal irtifa' meninggi di atas arsh." Terus bagi, bagaimana Allah Taala berarti punya tempat, berada di suatu tempat. Paham ya? Itu pertanyaan yang batil, harus dirinci. Yang antum inginkan dengan tempat itu apa? Kalau yang antum inginkan tempat meliputi Allah Taala, kita katakan tidak ada tapi kalau berada di suatu jihad, sisi atau tempat yang Allah Taala meliputi tempat tersebut, na'am. Karena Allah Taala tidak apa? Tidak ada satupun yang meliputi Allah Taala. Paham ya? Allah Taala meliputi segala sesuatu. Karena pengennya mereka nanti ketika mengatakan Allah Taala di suatu tempat, berarti Allah Taala diliputi gitu loh. Itu keinginan mereka. Makanya harus sunnah kalau mau jawab dirinci itu. Yang antum inginkan dengan tempat atau sisi atau arah atau jihad kemana? Apa maksudnya? Yang meliputi Allah Taala atau Allah Taala yang meliputi? Kalau Allah Taala yang meliputi, naam bisa mungkin. Tapi kalau perkara Allah Taala yang diliputi, enggak bisa. Paham ya? Allah Taala tidak bisa diliputi, Allah Taala yang meliputi segala sesuatu. Kita lihat. Tsummastawa 'alal ash ar-Rahman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'ars. Untuk mana 'ars nanti kita lewati. Nanti akan kita lewati. Tsummastawa al ash. Kemudian Allah Taala beristiwa di atas 'ars. Waradat aidan fi Nah, ini ayat ini datang juga dalam di dalam surat Al-A'raf ayat 54, dalam surat Yunus ayat 3, dalam surat Ra'd ayat 2, dalam surat As-Sajdah ayat 4, dalam surat Al-Hadid ayat 4. Kulluha tusbat al-istiwa atau kulluha Nah. Kulluha apa itu? tasbut yang menetapkannya. Nah, al-istiwa lillahi azza wa jalla. Semuanya menetapkan bahwasanya apa? Naam, istiwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat-ayat tadi itu menetapkan bahwasanya Allah taala memiliki sifat istiwa. Paham ya? Al-ulu wal irtifa, meninggi di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dibayangkan sama dengan meningginya makhluk. Karena kalau makhluk itu kan sesuatu yang seringnya butuh dengan sesuatu yang lain. Sedangkan Allah taala enggak butuh dengan hambanya. Enggak butuh dengan makhluknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum misalkan naik meninggi di atas atap, butuh sesuatu enggak kira-kira? Butuh apa di antaranya? Tangga. Paham ya? Manusia butuh. Enggak mungkin dari dari bawah langsung ke atas atap itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Manusia untuk naik ke atas, meninggi itu masih butuh apa? Butuh yang lainnya. Allah Taala tidak. Allah Taala Maha Kuasa. Kita lihat makna arsh. Wal arshu Huwa sakful makhlukat. Masya Allah. Sedangkan arsy itu adalah atap semua makhluk. Paham ya? Atap semua makhluk. Atau melihat kisahnya dalam surat Al-Haqqah. Bisa lihat sendiri bagaimana. Paham ya? Di lembaran kedua itu melihat kisahnya mengenai arsy. Paham ya? Dan malaikat. Nah barakallahu fikum yang menjaganya. Yang Allah telah tugaskan. Paham ya? Nah barakallahu fikum untuk memikulnya. Nah itu lihat ya, sendiri kisahnya, sana. Beserta tafsirannya. Intinya arsy itu maknanya adalah apa? Sakfu al-makhluqat. Atapnya makhluk-makhluk. Wa a'dhamul makhluqat dan makhluk yang paling besar, Arsh. Arsh ini kekal abadi atau akan sirna? Arsy. Makhluk yang akan sirna atau kekal? Kekal. Karena makhluk-makhluk yang kekal ada berapa kemarin? Ada berapa? Ada berapa kemarin? Ada delapan. Bisa nyebutkan semuanya? Sebutkan. Satu. Roh. Dua. Arsh. Tiga. Neraka. Empat. Surga. Lima. Tulang ekor. Enam. Pena. Tujuh. Lauh Mahfud. Delapan. Apa? kursi. Paham ya? Delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan Terkumpul dalam apa Abdullah? Pantun, sebutan pantunnya. Apa belum? Kullama takarrar takarrar. Semakin diulang semakin melekat. Apa belum? Tafadhal. من ya? minal khalqi fi hayzil adam Naam barakallahu fikum. Itu pantun yang sering disebutkan dan dinukil oleh para ulama mengenai delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Samaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha. Min al khalqi wal baquna fi hayzil adam al arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahi wal qalam delapan ha samaniyatun delapan makhluk ha yang kekal semuanya sisa makhluk yang lain sirna apa delapan makhluk tersebut arsh kursi nar jannah ajbun tulang ekor arwah ruh lahul mahfud pena itu delapan makhluk ya nah barakallahu fikum nah arsh kita lihat sini arsh adalah makhluk yang paling agung dan atapnya semua makhluk wal makhluqatu binisbati lahu saghiratu jidda masyaallah makhluk-makhluk itu kalau dinisbahkan dengan arsh itu sangat kecil sekali eh, dibandingkan arsh itu kecil sekali makhluk yang ada wa huwa a'zamuha yang mana arsy itu adalah yang paling besarnya wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard paham ya kursinya Allah Subhanahu wa taala itu apa luas langit dan bumi itu lebih luas lagi besar lagi arsy makhluk yang paling agung paham ya nah barakallahu fikum ada yang mengatakan arsy itu adalah kursinya Allah taala ada yang ada yang mengatakan kursi makhluk sendiri paham ya yang rajih kursi adalah makhluk sendiri paham ya karena apa karena ada kursi ada arsy kita lihat. Wal kursi ghairul 'arsy ya kan? Dan kursi itu bukan arsh. Waqad za'a wasfuhu annahu binisbati ila al-'arsy ka halqatul mulqa fil ardil falah. Masyaallah. Naam. Artinya apa? Kursi dibandingkan oleh dibandingkan dengan arsh itu ukurannya seperti apa? Semacam roti, mau ya, yang dilemparkan di enam tanah lapang yang luas roti bulatan roti itu ya atau bulatan lempengan roti itu dilemparkan kemudian atau melihat di tanah lapang yang sangat luas sekali kecil atau tidak kecil sekali nah barakallahu fikum seperti itu al-kursi wati'a samawati wal ard kursi yang seluasnya langit dan bumi tersebut wa ma'a hadha nisbatuhu ila 'arsh ka halqat falah Allah musta'an bersamaan luasnya langit dan bumi pun kursi tersebut dinisbahkan kepada arsh itu apa? Masih permisalan seperti apa? Semati, seperti lingkaran roti atau yang semisalnya yang diletakkan di tanah yang sangat luas. Paham ya? Naam. Mada tastaghrib al-halqah al-halqah. Lingkarannya al-halqah bacanya karena halqah itu lingkaran yang melingkar. Kalau halaqah tukang cukur. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Dulu pernah tanbih ini faedah aja. Ditanbih oleh Syekh Fathul Qadasi, Hafizullah taala wa ketika di Sana'a waktu itu di Masjid al Fatah syarik Bayhan Beliau mentanbih sebagian ikhwah yang kadang keliru dalam mengucapkan. Ya akhi, ayo kita bikin halakah katanya. Eh, tafadhal ya akhi, ya tafadil halakah ma'ana halakah Beliau mentanbih halakah itu keliru. halakah itu jamaah dari halik. Halikun jamaahnya halakotun, Paham ya? Kafirun kafaratun. Fasikun fasakotun. Jadi halakoh itu jamak dari tukang cukur. Nah terus bagaimana kalau halakoh? Ini yang benar halakoh bukan halakoh halakoh. Paham ya? Baru kalau jamak mungkin halakoh tul ilm, jamak tapi. Kalau mufrad bukan halakoh. Tapi orang kadang ngomong udah gitu ya, bikin halakoh yuk. Bikin tukang cukur. Kalau yang diinginkan bahasa Arab. Paham ya? Allah musta'an. Yang tepat yang tepat halakoh melingkar. tul ilm kenapa? Karena melingkar. Melingkar terkelilingi semuanya. Eh, bukan apa? Bukan bukan berada dalam kemudian ngikutin ukuran eh, ukuran atau bentuk rumah atau bentuk bentuk atau eh, dalam ruangan misalkan orang kenduranan misalkan. Tahlilan itu kan pinggir semua, pinggir semuanya kemudian tengah makanan. Nah, ya kalau halqatul ilm tidak. Melingkar meliputi. Di sekeliling apa? Di sekeliling yang mengajarkan ilmu, halqatul ilm. Nah Ingat-ingat ya, hal atau hal Halqah. Kalau halakoh itu jamak dari halik, tukang cukur. Kalau jamak halqatun halaqatun, benar. Paham ya? Naam. Waktu itu beliau juga mentanbih yang sudah kita ingatkan berkali-kali mengenai apa? Mendoakan orang yang sakit. Nah, mentanbih mendoakan orang yang sakit dengan ucapan Allahu yusfik. Allahu yusfik. Kalau Allahu yusfik, antum jangan bilang amin. Kenapa? Artinya Allahu yusfik, Allahu yuhlikuka. Semoga Allah telah membinasakanmu. Itu yusfik. Tapi kalau yasfik, nah itu baru. Mafhum salah? Eh, Ali, mafhum? Ayo na'am. Jadi kalau antum didoakan kefaluk ya Ali, Allahu yusfik, antum bilang apa? Amin itu. Hah? Kalau kapan dibilang kapan bilang amin? Kalau yasfik atau yusfik? Yasfik ya. Eh, kalau doakan yasfik udah amin. Kalau Allah yusfik, amin itu keliru. Yusfik membinasakan, mematikan. Kalau yasfik, paham ya? Artinya apa menyembuhkan. Kadang orang kan enggak enggak peduli gitu loh. Semuanya Allah yusfik gitu. Orang nggak di, suaranya itu nggak di, enggak dijelaskan gitu loh. Allah yusfik ya amin gitu. Itu akan kebinasaan langsung amin. Paham ya? Yang tepat Allahu Yusfik. Kalau mau biar nggak bingung pakai fi'il madinya syafaqallah. Aman kan? Tapi kalau Apakah yang asfa yusfi? Allah yusfi itu ahlaka yuliku artinya. Nah, hati-hati. Ada satu lagi yang seringnya orang sudah terlanjur keliru, jid sama jad. Paham ya? Nah, mau ke mana ah? Mau ke rumah jid katanya. <laughs> Allah Ustaz. Mau ke rumah jiddah katanya. Bukan jid sama jiddah. Jadun jaddatun. Paham ya? Kalau jid wal jiddah, jid wal istihad, bersungguh-sungguh artinya. Paham ya? Kadang lisan kita kan bukan orang Arab, harus mau nggak mau nurut dengan kaidah Arab yang benar gitu loh. Eh, jadi bacanya bukan eh, ngomongnya bukan ke rumah jid jad. Jadun jaddatun. Paham ya? Karena jiddun wal istihad itu kan harus bersungguh-sungguh. Ya kan? Nah, mau kemana ah? Mau ke rumah jaddah, benar. Ke rumah jad yuk, benar. Kalau ke rumah jid yuk, nah, itu keliru. Ini sekedar ungkapan yang menetapkan para ulama Nah, mengenai apa? Dari sisi lughah atau dalam ungkapan bahasa Arab biar enggak keliru. Kita selesaikan dikit lagi. Kata beliau barakallahu fikum fal arshu makhlukun azim. Maka arsh adalah makhluk yang agung dan besar. Wa huwa a'lal makhluqat, yang mana arsh adalah makhluk yang paling tingginya. Makhluk yang paling tingginya. Wa tahtahu jannatul firdaus dan bawahnya ada surga firdaus. Eh, ada surga Firdaus. Li'anna jannatul Firdaus taqtuha 'arsyur Rahman, masyaallah. Jadi surga paling tinggi surga Firdaus kan, ternyata itu pun letaknya masih di bawah arsy. Paham ya? Karena atapnya surga Firdaus ternyata apa? Saqfuha Arsyur Rahman. Atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita ambil dikit lah sebelum bahas istiwa kita ambil dulu yang arsy ini mana arsy. Kata beliau perhatikan wal arsu fil lughah arsy bahasa as-sarir ranjang singgasana. sana. Eh? As-sarir alladhi yajlis alaihi malik yaitu singgasana atau ranjang atau kasur yang seorang raja duduk di atasnya. Namanya arsy. Nah, secara bahasa itu ya. Lakin arsyallah jalla wa ala la yatasawwar wa la yatakhayyal 'idhamu wa la yatakhayyal 'idhamuhu wa wasi'atuhu. Akan tetapi arsy Allah taala tidak tergambarkan, tidak terhayalkan luasnya dan juga apa agungnya. Enggak bisa. Enggak mampu kita. Ya. Akal kita enggak mampu. Wa qad dzakarallahu fi katsirin min al-ayat, sungguh Allah telah menyebutkan dalam ayat yang sangat banyak wa wasafahu bil 'azamah dan Allah taala mensifati dengan agung al-arsyul 'azim memiliki ars yang agung. al arsil Karim, memiliki ars yang mulia. dul arsil Majid, that yang memiliki ars yang apa? Yang mulia, agung. Fadalah ala 'idhami hadal makhluk wahwal ars. Ini menunjukkan akan apa? Menunjukkan akan agungnya, besarnya makhluk tersebut yaitu arsh. Nah, barakallahu Ini yang kita ambil adalah pun istiwa insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Tanya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila mengacungkan senjata tajam ke seorang muslim namun dalam keadaan yang gagang pisaunya yang menghadap ke muslim tersebut. Jadi gini. Nah, misalkan apanya? Ini pisaunya gini dia. Nah, pisaunya ini masuk ini. Macam-macam antum. Oh ya, contohnya. Jadi gagang pisaunya gini. Pisaunya dibaliknya. Paham ya? Kita lihat dulu. Nah, dalam keadaan gagang pisaunya yang menghadap ke muslim tersebut. Sedangkan yang tajamnya ke arah ana, ya, ke dalam. Nah, dalam keadaan tersembunyi di balik tangan. Apakah bisa di kesanakan tadi dengan meminta maaf? Apakah bisa kesalahan tadi dengan meminta maaf? Sebenarnya meminta maaf itu dalam semua hal bisa. Cuman orang yang dimintai maaf tersebut mau memaafkan atau tidak. Paham ya? Untuk minta maaf secara pun bisa minta maaf, tapi orang yang tersakiti tadi mau memberikan maaf atau tidak secara adab sesuai dengan syariat eh, sepahit pun yang dirasakan sakit hati, tersinggung kalau mampu mengkondisikan keadaannya maafkan. Paham ya? Walaupun gagal pisau kalau kena sakit juga. Paham ya? Macam-macam antum. Kalau kena sakit juga gagal pisau. Karena gagal pisau misalnya gini misalkan, nanti lama-lama nah, bisa juga kenapa? Kena pisaunya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi asalnya enggak usah lah. Eh, barang-barang yang kira-kira eh, membahayakan enggak usah dipegang tangan untuk kemudian di diisyaratkan jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini untuk masalah dimaafkan kesalahannya bisa atau tidak. Ya kalau minta maaf kemudian dimaafkan insyaallah enggak masalah. Cuman ya upayakan hindari seperti ini karena kadang ada orang yang perasaannya itu dalam sekali. Paham ya? Nah, mudah tersinggung misalkan antum dengan macam-macam ya. Kalau kerja nggak mau, makan mau Nah, itu kadang-kadang tersinggung apalagi orang Jawa gitu ya. Kalau orang Medan biasa ya, Pak ya. Eh, ya kan? Um, kalau kerja nggak mau kerja, makan datang. Menurut mereka biasa, menurut orang Jawa wah sakit hati ini. Maksudnya apa? Maksudnya semua dikondisikan ucapan-ucapannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan upayakan tidak apa menyakiti saudaranya dengan ucapan-ucapan tadi. Nah, barakallahu fikum. Apalagi menghadapkan tadi ya, gagang pisau tadi itu. Dan adapun nasihat, arahan yang disampaikan, upayakan sama-sama dikondisikan dan tidak apa? Tidak sampai mencelakakan saudaranya. Nasallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh